Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh Akhuna Ari bahwa pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang cabang-cabang atau tentang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak al-yakin la yazilu la yazulu bisyak bahwa sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena keraguan al-yakin la yazulu bisyak dan kaidah ini sudah kita bahas sekarang kita akan memasuki cabang-cabang dari kaidah ini di buku kaidah-kaidah praktis memahami fikih islami di halaman yang ke-37. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cabang yang pertama yakni tentang kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala makan Al-aslu baqa'u ma kana ala makan Yang artinya pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula pada dasarnya hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Di halaman ke-37 ini disebutkan makna dari kaidah ini. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Dan ini kaidah yang kata ulama, kaidah yang ma'ruf inda ahli ilm. Kaidah yang ma'ruf. Kaidah yang masyhur di kalangan ahlul ilm yakni kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Apa artinya? Artinya pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Kita akan bahas makna dari kaidah ini, kemudian dalil-dalil dari kaidah ini insyaallah taala dan kita pun akan bahas tentang tatbiqat hadhihi al-qaidah. Tentang penerapan dari <clears throat> kaidah yang mulia ini. <clears throat> Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan marilah kita perhatikan dengan tentunya konsentrasi untuk memperhatikan dalil-dalil dari kaidah yang akan kita bahas ini. Baik. Al-aslu baqa'u ma kana la makan. Ini kaidah. Sekali lagi, al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Artinya, pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum hukumnya semula. Makna dari kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh akhuna Ustaz eh, Ahmad Sabik di kitab beliau yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami adalah makna dari kaidah ini sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Sekali lagi, makna dari al-aslu baqa'u makan ala makan, yang pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukumnya semula. Maknanya adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya di masa lalu, ya, maka hukumnya itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya sampai ada dalil yang merubahnya dan ikhwati fillah rahimani rahimakumullah ulama menyebut kaidah al asli baqa'u makan ala makan dengan kaidah al-istishab kaidah al-istishab tetapi saya tidak akan berbicara tentang makna istishab kemudian juga e, pembagiannya ya karena e, <clears throat> yang kita saksikan atau kita dapat masukan bahwa yang mendengar dari kajian ini banyak dari secara umum orang umum ya untuk menjembatani hal ini maka saya akan membahas dari sisi tadi makna dari kaidah kemudian um, dalil dari kaidah kemudian penerapan dari kaidah tersebut ya baik <clears throat> perlu diketahui sekali lagi bahwa kaidah ini adalah cabang dari al-yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan ini tidak terangkat tidak hilang karena dengan adanya syak keraguan baik kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan ada dalilnya. Dalil dari Al-Quran tentunya. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari ijma, dari ijma. Adapun dalil dari Al-Quran adalah seperti dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm ayat ke 28 ayat ke 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni min al haqq shay'a iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni min al haqq shay'a Artinya mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan ya, mereka tidak lain hanya mengikuti Allah yakni prasangkaan. Sedangkan sesungguhnya prasangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, kata Allah, sedangkan prasangkaan itu tidaklah sedikit pun berfaedah terhadap kebenaran. Di sini Allah sebutkan dua hal. Yang pertama adzan, yang kedua al-haq. Ya. Al-haq yang dimaksud di sini adalah al-yaqin. Dua hal. Allah sebutkan bahwa banyak manusia mengikuti terasa prasangkaan, dan prasangkaan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak bisa atau tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Maksudnya bahwa azan prasangkaan sekedar prasangkaan tidak menggugurkan yang namanya keyakinan. Ya. Dan ayat yang semisal dengan ini ada dalam surat Yunus ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Inna dhanna la yughni minal kata Allah. Dan kebanyakan mereka tidaklah mengikuti melainkan dhan, melainkan persangkaan, melainkan persangkaan Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya perasaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, jadi prasangkaan itu tidak berfaedah sama sekali terhadap yang namanya kebenaran. <clears throat> nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat yang tadi kita bacakan surat An-Najm ayat ke-28 dan Yunus ayat yang ke-36 disebutkan oleh para ulama untuk dalil kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan ya al-aslu baqa'u makan ala makan wajhud dalalahnya bagaimana wajhud dalalahnya adalah anna al-murada bil-dhani huna asy-syak bahwa yang dimaksud dengan dhan dalam dua ayat yang tadi disebut adalah syak. Syak yakni bermakna keraguan. Syak bermakna ragu-ragu. Wal muradu bil haq al yakin. Dan yang dimaksud dengan al haq dalam dua ayat yang, dua ayat yang tadi disebut adalah keyakinan, adalah al al yakin. فبين الله أن الشك لا يفيد مع اليقين شيئا ولا عبرة به في مقابلة اليقين ini yang harus kita ketahui maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini memberikan informasi kepada kita bahwa syak bahwa keraguan sama sekali tidak memberikan keyakinan sama sekali tidak berfaedah tidak bisa mengugurkan keyakinan sedikit pun dan tidak dianggap ketika menghadapi yang namanya al-yakin, keyakinan. Ketika berhadapan dengan keyakinan. Ini adalah dua dalil untuk menunjukkan tentang kaidah al-yakin la yazulu bisyak, kaidah besarnya dan kaidah yang sedang kita bahas kaidah cabangnya adalah al-aslu baqa'u ma kana ala makan yakni pada dasarnya sesuatu itu dianggap eh, pada dasar sesuatu itu tetap sebagaimana hukumnya semua eh, semula sesuatu itu tetap ya sebagaimana hukumnya eh, semula al-aslu baqa'u makan ala makan ya dan sekali lagi sebagian ulama atau para ulama menyebut kalimat atau kaidah al-aslu baka'u makan ala makan dengan istilah al-istishad al-istishad dan e, di dalam buku ini disebutkan e, keterangannya ini kaidah-kaidah pelaksanaan fikih Islami disebutkan e, pembagiannya dengan pengertian istishad juga pembagiannya tetapi sekali lagi e, saya tidak membahasnya tapi membahas dalilnya dan tatbiknya ya dalil-dalil dan tatbiknya saja tadi dalil dari Al-Qur'an sekarang kita masuk dalil dari eh, kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari sunnah Nabi yang mulia alaih salatu wassalam adalah di antaranya hadis Abdullah bin Zaid annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah tentang seseorang yang orang tersebut mendapatkan sesuatu dalam salatnya Faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Ya. Hendaknya orang tersebut tidak keluar dari salatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Apa wajah dalalah sisi pendalilan dari hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang bertanya tadi untuk membuang yang namanya syak, membuang namanya keraguan dan tetap berada di dalam keyakinan. Ketika seseorang sholat, dia yakin di atas kesucian, muncul namanya keraguan, asyak, dia batal atau tidak ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yanfatil." Jangan batalkan sholatnya, Karena dia berada dalam apa? Dalam keyakinan. Nah, batalnya masih ragu, Sampai Rasulullah SAW katakan, hatta yasma' sawtan atau yajid rihan. Sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ya. E, kata ulama, hadis, هذا kana waridan fi mas'alatin khasa, Illa anna al-ulama' العلماء أمم fi jami'il masail Allati التي fiha yakinun wa syak. Hadis ini walaupun datang dalam permasalahan yang khusus Tetapi ulama mengumumkan hukumnya. Menjadikan hukum dari hadis ini secara umum dalam seluruh permasalahan yang terkumpul dalamnya dua hal. Adanya keyakinan dan adanya syak. Ya. Jadi hadis ini kita bisa gunakan sebagai dalil umum untuk masalah yang ada di dalamnya keyakinan atau syak. Ini hadis yang kedua. Eh, maaf hadis yang pertama dari dalil al-aslu baqa'u makan ala makan. Yang kedua dari dalil dari hadis adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu an semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان كانتا ترغيما للشيطان نعم Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah satu di antara kalian syak dalam solatnya, ragu dalam solatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an dia tidak tahu berapa dia salat apakah tiga rakaat atau empat rakaat maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam falyatrah syak falyatrah syak buang keraguan itu wal yabni ala mastayqan hendaknya dia membangun dirinya di atas keyakinan ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم kemudian sujud dua kali sujud sebelum salam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu kalau dia salat lima rakaat maka sebagai penggenap bagi solatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Kalau solatnya sempurna empat rakaat, kalau solatnya sempurna empat rakaat, maka ia merupakan tergiman. Ya, tergiman ini penghinaan terhadap syaitan, terhadap syaitan. Hadis yang mulia ini juga merupakan dalil bahwa keyakinan ya la yazulu bisyak dan al aslu waqa'u makan ala makan ya hendaknya keraguan kita uang. ya wa bil munasabah hadis yang mulia ini ya merupakan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> menginginkan kita ini betul-betul menjadikan syaitan ini musuh kita targhiman li syaitan ya dan kesempatan ini saya juga akan memberikan nasihat kepada sebagian orang tuh orang Islam pakai kaos kemudian mengikut syaitan. Ada namanya eh, apa tuh? Bangga-bangga dengan syaitan ya. Apa namanya syaitan merah itu? Eh? Red Devil. Red Devil, Ustaz. Red Devil. Yeah. Red Devil. Ya. Nah, Ustaz. Iya, senang orang sebagian, anu, hmm. tapi nggak tahu artinya. Ya. Hmm. Ngeri ya. Ya pendukung setan. Setan merah katanya. Bangga dibuka, dilihatin. Padahal setan itu kata Allah, "Inna syaitan lakum adu." syaitan itu musuh baik kalian, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia itu syait, uh, musuh untuk kalian. Ya? Karena apa kata Allah, inna yad'u hizbahu eh, ila dzabis sa'ir." Nah, bahwa syaitan itu membawa, menyeru kelompoknya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Membawa kelompoknya untuk masuk neraka. Nauzubillah. Masa masuk neraka senang? Ya. Nah, ini. Jadi eh, kita harus eh, paham tentang masalah ini. Jangan ikut-ikutan, terutama para syabab, para pemuda ya, untuk hati-hati jangan asal ikut-ikutan nggak taunya dibawa sama syaitan naudzubillah dibawa ke neraka jahannam walayadzubillah kita kembali ke masalah ini bahwa ini dalil untuk dalil al-aslu baqa'u makan ala makan eh? kemudian berikutnya eh, sebentar tentang hadis tadi Al-Imam Ibn Abdul Bar ya, Al-Imam Ibn Abdul Bar berkata, "Fi hadzal hadits min al-fiqh aslun 'azimun jasimun muttaridun fi akthar al-ahkam." وهو أن اليقين Wa anna الشك وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك منه ya jadi bahwa kata beliau hadis ini merupakan pokok dasar yang besar bagi fikih dalam kebanyakan hukum bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar adanya syak dan sesuatu yang dibangun di atas pokoknya yang ma'ruf yakni keyakinan tidak hilang kecuali dengan keyakinan yang semisalnya ya tidak hilang dengan ke, eh, dengan sesuatu melainkan dengan keyakinan yang semisalnya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berikutnya, berikutnya adalah hadis uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, "La tasumu qabla Ramadan." Jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Fa in halat dunahu ghayaya, apabila terhalangi dengan awan, fa akmilu 30 yauma, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Maka sempurnakan menjadi 30 hari. Sama, eh? Ini pun sebagaimana perkataan Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala dalam kitab At-Tamhid Dalam hadis Ibn Abbas ini kata beliau ada fikih bahawa al-yakin la yuziluhu syak wa keyakinan tidak dihilangkan tidak boleh hilangkan keraguan wa la yuziluhu illa yakinan mithlu tidak dihilangkan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang semisalnya Ya, karena kata beliau, "Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara an-nas an la yada'u ma hum alaihi min yakin min yakin Sya'ban illa bi yakin ru'yati aw istikmal al-iddah wa anna ash-shakka la yu'mal fi dhalika syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk tidak meninggalkan keyakinan mereka berada dalam bulan Sya'ban kecuali dengan keyakinan dengan cara melihat hilal datangnya bulan Ramadan atau dengan keyakinan dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari wa anna syakka la yu'mal fi dzalika syai'a dan tidak boleh mengamalkan syak dalam hal tersebut. Nah, e, kemudian juga para ulama telah ijma tentang kaidah ini yakni al-aslu wa makan ala makan ya. Dan marilah kita sekarang untuk menyingkat waktu memasuki tatbiqat al-qaidah, penerapan penerapan atau praktik dari kaidah yang besar ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Uh, ada beberapa contoh penerapan dalam kehidupan kita ya. Di antaranya yang pertama, idza syakka fil ma. Apabila ada seseorang yang ragu tentang air, Hal asabathu najasatun aw la? Apakah air itu tertimpa dengan sesuatu yang najis atau tidak? Buniya atau bana ala yakini tohara. Maka dia harus membangun di atas keyakinan tohara. Ya. Jadi misalkan ahari menjumpai air. Dia ragu, ini air ini suci atau najis? Kan gitu? Ya. Maka hukum asal air adalah suci Al-yaqin ya adalah keyakinan bahwa air itu suci. Datang ini najis atau tidak air ini? Maka bagaimana sikap Ari? Maka sikap Ari adalah memastikan bahwa air ini suci. Ya. Tetapi kalau Ari sudah meyakini ini masalah lain tentang kenajisan sebuah air ya tentang kenajisan sebuah air. Kemudian datang syak, ini air ini sudah suci atau belum? Syaknya adalah kesuciannya. Maka hal ini lain dengan hal yang tadi. Karena yakinnya adalah e, najis. Yakinnya adalah najis. Maka dibangun di atas keyakinan. Ya. Yani bana ala mada ala yakinin najasa. Kenapa? apa? Lianna al-asl baqa'u tahar fil ula wal najasa fil thaniyah. Karena hukum asal yang pertama suci dan hukum asal yang kedua najis. Seperti ini. Ya. Jadi ini contohnya dan ini juga dicontohkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Contoh yang lain. Contoh yang kedua. Misalkan akh reda baju di Ahari. Ahari punya toko. Hmm. Ya, toko baju, toko celana, herbal. Ya. ya. Ada di Cilengsi, ada di Bogor, hmm. ya. Ada di Jakarta. Masuk ke Cilengsi warung ini toko toko Ari misalkan. Hmm. Belilah Ahrida ini baju. Kemudian dia ragu, ini baju ini suci atau najis ya? Hmm. Nah, bisa dipakai untuk sholat atau tidak? Hmm. Seperti itu. Maka apa? apa yang dilakukan? Ah, ah, reda membangun di atas keyakinannya bahwa hukum asalnya apa? Suci. Ya, suci. Maka boleh dia sholat pakai baju itu. Hmm. Nah itu. Al-yakin la yazulu bisyak. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya adalah suci. Sebelum ada yang atau sebelum datang dalil atau keterangan yang yakin bahwa hal baju tersebut adalah apa? Najis. Najis. Nah, Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, "Idza ishtara syakhsun thawban jadidan aw labisan wa syakka fi taharatihi." Nah, kata beliau, apabila ada seseorang membeli pakaian thawban jadidan, pakaian baru yang dia mau pakai. Kemudian dia syak, ragu, ini pakaian suci atau tidak ini? Kan itu. Ya. Fayabni al-amra ala taharatihi. Maka hendaknya dia membangun perkara di atas kesucian. wala yalzamuhu ghasluhu tidak wajib untuk dicuci karena al-asla baqa'ut taharah karena hukum asalnya taharahnya tetap ya wa zawaluha mashkukun fihi wa zawaluha mashkukun fihi dan hilangnya kesuci, kesucian ini diragukan baik Wabil munasabah juga Anda ingin sampaikan tentang masalah baju impor ya. ya, baju impor dari luar negeri ya, yang kotor dan seterusnya. Ini masalah lain kalau ini, hmm. ya, masalah lain. Jadi e, baju impor ini diteliti ada apa bakteri, bakteri virus dan ya. seterusnya. Nah, kalau ini untuk menghilangkannya dicuci sebagainya dengan air panas yeah. ya iya. dengan air panas dan seterusnya supaya tidak kena virus mm -hmm. ya tetapi hendaknya kita ya kaum muslimin eh, melihat pertama baju impor itu legal legal atau tidak iya ya legal atau ya, tidak betul. asal jangan asal <coughs> bangga-bangga ya make terus dilihatkan ke orang nih baju saya dari misalkan dari Eropa baju saya dari Amerika kan gitu kan hmm. padahal banyak virusnya misalkan ya Nih, supaya apa? Keren. Hmm. Oh, hebatnya belinya di mana? Enggak dari toko biasa. <laughs> Baju imporan itu kan. Yeah. Ya, lihat. apa artinya merek? Ya tidak. apa artinya merek? Kalau itu adalah baju bekas, ya dipakai di sana sama orang udah bekas kemudian diimpor ke kita ini tidak bagus juga jadi bagusnya eh, kita beli kawan dari kawan-kawan kita atau jahit ya itu lebih nyaman ya ya ini Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Contoh berikutnya ya. Contohnya sebenarnya banyak ya. Cuma waktunya Nanti ana minta 5 menit lagi ya, kemudian kita ya, tanya jawab. <clears throat> Contoh berikutnya, "Lau tawadda'a syakhsun thumma syakka fil hadath, fa يحكم yahkumu على waqa'ihi ala taharatihi, li'anna al Kalau ada seseorang sudah berwudu, kemudian ragu, syak. Syak, ada keraguan. Ini wudu saya batal atau tidak ya? Kan gitu keraguan di hatinya. فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِبَقَائِهِ bi baqaihi maka hendaknya orang ini menghukumi dirinya berada di dalam kesuciannya tetap berada dalam kesuciannya karena apa li annal asla karena hukum asalnya apa suci karena hukum asalnya suci kemudian contohnya lagi walau ahdatha thumma syak hal tawadda'a ada seseorang dia ini berhadas. Dia ini berhadas. Apakah itu hadas besar atau hadas kecil? Kalau hadas besar karena junubnya misalkan hubungan suami istri atau mimpi dan seterusnya. Hadas kecil karena kentut atau buang air seni dan seterusnya. Ya. Dia ragu apakah sudah bersuci atau belum. Misalkan seseorang berwudu kemudian dia yakin kentut, buang angin, ya. Kemudian dia mau sholat. Ini saya sudah wudhu belum ya? Ah, Seakan hari mikir, ngelamun. Aduh saya sudah wudhu belum nih, mau sholat duhur. Hmm. Hmm? Saya tadi jam sekian uh, buang angin. Hmm. Ya kan? Yakinnya buang angin. hadas. Iya. Yakinnya hadas. Hmm. Ya kan? Syaknya sudah wudhu atau belum? Ya. Nah, kalau ini mengambil yang mana? Mengambil yang dia itu berhadas. Nah. Karena yakinnya hadas. Hmm. Ah belum wudhu berarti. Nah, seperti itu maksudnya ya. Lihat fa innahu yahkumu bi baqaihi ala hadatsihi. Dia hendaknya membangun dirinya, menghukumi dirinya masih berhadas. Iya. Masih berhadas. Karena kesuciannya ini syak. Ya, karena al-asla al-hadas. Karena hukum asalnya yani al-aslu baqa'u makan ala makan. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Karena hukum asalnya berhadas, ya. Lihat kata Ibnu Qayyim لأن الأصل هنا الحدث والأصل kata Ibnu Qayyim والأصل بقاء ما كان على مكان الأصل بقاء ما كان على مكان hukum asalnya dia di sini berhadas ya. karena apa al-aslu kata beliau baqa'u ma kana ala makan ya. ya pada dasarnya hukum semula itu yang dianggap sebelum ada keyakinan yang merubah dari hukum semula ini contoh yang ketiga Terbayangkan Pak. إذا شك المغتسل من الجنابة في تعميم بدنه بالماء لزمه يكين تعميمه لأن الأصل بقاء الجنابة ولا يخرج منها إلا بيقين الطهارة ما لم يكن ذلك وسواسا ini ada faedah baru ini kalau orang junub orang junub apakah karena mimpi basah ya atau karena berhubungan hubungan suami istri jadi junub kan kemudian dia mandi dan dia syak mandinya itu apa sudah mengguyurkan seluruh tubuhnya atau belum atau sudah membasuh seluruh tubuhnya atau belum dia syak dia ragu maka bagaimana hukumnya kata beliau Ibnu Qayyim bilang lazimahu yakinu ta'mimihi maka lazimah ya wajib untuk mengguyur semua tubuhnya ya karena apa? Lian al-asla baqaul janabah. Hukum asalnya masih ada janabah, masih junub. Ya. Tidak bisa keluar darinya kecuali diyakini toharah. Dengan toharah yang yakin. Dengan kesucian yang yakin. Tetapi apa? Malam yakun dzalika waswasan. Selama tidak waswas. -was. Ya, Maksudnya apa? Maksudnya biasanya yakin sekali-kali terjadi seperti ini. Hmm. ah seperti itu ya. Maka dibangun di atas uh, keyakinan Messi junub. Hmm. Tapi kalau misalkan uh, setiap saat was-was ini lain masalah. Hmm. Ya. Kalau was-was terus udah wudhu belum ya? Udah mandi belum ya? Udah wudhu belum ya? Udah mandi terus begitu kebiasaannya. Yeah. Ini tidak masuk dalam masalah ini. Yeah. Nah. Terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, karena waktunya sempit. Eh, Idza syakka orang yang tawaf ragu hal tawafa sittan am sab'an aw rama sitta hasayatin aw sab'an Buni 'ala 'ala al-yakin al-yakin aw bana wa huwa al-aqal, اليقين أو بنى على اليقين وهو الأقل لأن الأصل بقاء الطواف أو الرمي في ذمته ولا يهرد منه إلا بيقين إني قاعدة على الأصل بقاء المكان لا مكان Apabila seseorang ragu apakah tawafnya 6 atau 7 ya. Mudah-mudahan hari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umrah atau haji dan bagi pendengar atau pemirsa TV Roja ya yang belum bisa menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berangkat menunaikan ibadah yang agung tersebut. Nah, dan mudah-mudahan eh, saudara-saudara kita yang uh, safar untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini Allah mudahkan kemudian ibadahnya menjadi ibadah yang uh, mabrur ya dan bisa kembali ke kampung bersama berjumpa dengan keluarganya. Hmm. Idza syakka hal tawafa sitan aw sab'an. Apabila ada seseorang tawaf ini Ka'bah. Ingat tawaf itu hanya di Ka'bah, ya. Yeah. Eh, Tuaf di Ka'bah bukan di Borobudur bukan di alun-alun bukan di alun-alun ya. <laughs> hanya di Ka'bah ya. jadi bukan ini bukan Islam Nusantara <laughs> ya. ya kalau karena ada pernah ya iya. ya. SMS ya nah. e, eh, berhaji ke Borobudur gitu ya, ya ada yang SMS ke Roja usul haji ke Borobudur gitu <laughs> ini uh, kurang apa namanya nggak paham apakah waras atau tidak orang ini iya. apakah paham tentang Islam atau tidak mhm. nah tawaf itu hanya di Ka'bah tawaf di sekitar Ka'bah ya nah kita kembali ke masalah kalau ada orang tawaf dia ragu ini sudah enam eh, sudah tujuh atau masih enam ya sudah tujuh eh, sudah tujuh atau masih enam dia ragu bingung ya apa yang dilakukan dilakukannya dibangun di atas keyakinan sama seperti orang melempar uh, jumroh ya uh, ini sudah enam atau tujuh ya dibangun di atas keyakinan keyakinannya apa al aqal al aslu baqa'u makan ala makan keyakinannya ambil yang paling sedikit ambil yang paling sedikit ini oh berarti enam deh kan gitu enam saja Tambah berarti satu lagi. Ya, supaya yakin. Karena apa? Al-aslu baka tawaf. Hukum asalnya tawafnya tetap ya dan tidak keluar darinya kecuali dengan keyakinan ya. Wallahu a'lam bisawab. Inilah para pemirsa dan para pendengar yang budiman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua apa yang kita bahas pada kesempatan uh, di pagi hari ini ini cabang dari kaidah al-aslu uh, al-yakin la yazul bisyak kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan yakni pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula dan kaidah ini bermakna bahwa sesuatu yang sudah diketahui hukumnya di masa lalu jadi sesuatu yang sudah diketahui hukumnya di masa lalu maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya ya sampai ada keterangan yang eh, merubahnya Allahumma a'lam bissawab ya kita buka tanya jawab Nah Ustaz, Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan berikutnya Khadil Islam kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543 sebutkan nama Anda dan pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan juga pesan singkat Anda kirimkan di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Biza di Bekasi yang bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya kalau kita lagi sholat tiba-tiba kita lupa ini udah rokat yang keberapa? Yang jadi pertanyaan, apakah kita harus membatalkan sholat dan sholat lagi atau bagaimana Ustaz? Silakan. Masih sholat. Iya Ustaz. Pertanyaan masih sholat. Iya ya? masih sholat. Hmm. <coughs> nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa ba'd. Yang bertanya tadi siapa? Biza dari Bekasi. Nah, Biza. Biza Ustaz, Biza. Biza. Ya, Bilza. Bilza. Nah. Akhuna Bilza ya, Allah. Terima kasih atas pertanyaannya tentang uh, ragu dalam sholat. Apakah kita atau orang lainnya? Kita nggak tahu ya, pas sholat kemudian datanglah syak keraguan apakah ini sholat yang kedua atau ketiga atau misalkan sholatnya empat rakaat apakah ini yang ketiga atau keempat ya jawabannya sebenarnya sudah saya bahas ya atau sudah kita ketahui sebenarnya ketika saya bahas dalil dari kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan tadi ya hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an tadi itu mewakili pertanyaan ini atau bisa menjawab pertanyaan ini di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah satu di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla," kata Rasul. Dia tidak tahu berapa jumlah rakaat dia salat, ya. Kata Rasul, "Falam yadri kam shalla thalatan am arba'an." Dia tidak tahu berapa salatnya, apakah tiga atau empat. Apa kata Rasul SAW? Falyatrahish syak. Maka buang keraguannya. Ya, buang keraguannya. Wal yabni ala mastaiqana. Kemudian dia bangun di atas keyakinannya. Kemudian kata Rasul sujud ya sujud sahwi sebelum salam kalau misalkan sholat lima maka sebagai penggenap bagi sholatnya kalau empat sebagai terhim buat syaitan yakni menghinakan syaitan ya nah para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan ya tadi nak bertanya apakah kita batalkan sholatnya ya tentu jawabannya tidak tidak batalkan kita tidak batalkan kemudian sholat lagi dari awal tidak tetapi apa tetapi kata Rasul ini perintah Rasul faliyat rohishak. faliyat rohishak. hendaknya dia membuang keraguannya caranya bagaimana dibangun di atas keyakinan kalau misalkan ragu tiga atau empat ambil yang tiga berarti masih tiga nih gitu. kan syak masih dia tidak bisa mentarji ini tiga atau empat ya ini empat atau tiga kan gitu kan ambil keyakinan berarti masih tiga tambah lagi ya kalau ragu dua atau tiga nih ambil yang dua ambil yang dua karena apa di antara faidahnya adalah menghinakan syaitan hmm, iya. tapi kalau kita sholat lagi salat lagi. Ini menyelisih hadis Rasulullah SAW menyelisih perintah Rasulullah SAW. Nah, kita saya batalkan alhamdulillah. Hmm. Batalkan. Ini menyelisih Rasulullah SAW. Dan kita belum berhasil menghinakan syaitan. Hmm. Bahkan bisa jadi kita kalah sama syaitan di sini. Ya, ya. oleh karena itu sangatlah benar apa perkataan ulama al ilmu qabla al qaul wal amal. Hmm. Kita belajar dulu berilmu sebelum berkata dan beramal. Dengan dengan kita berilmu maka banyak sekali faedah dan dengan kita berilmu maka uh, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita kemudian kita lihat banyak faedahnya ya di antaranya subhanallah dengan kita lupa salat dua atau tiga kita bisa menghinakan syaitan ya, ya kan nah, tadi ulul munasabah tadi anda bilang ya syaitan itu musuh kita oleh karena itu anak-anak muda itu harusnya atau bukan anak muda iya. saja sebagian yang tua juga ada pakai iya. pakaian setan-setan eh, gitu senang sama yeah. setan dan seterusnya ya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kita cintai yang Allah turunkan untuk umat uh, yang mulia ya, ya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tadi kembali jawabannya adalah tidak uh, membatalkan sholatnya tidak mengulangi sholatnya, hmm. tetapi buang keraguan dan dibangun di atas yang yakin ambil rokat yang paling rendah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih. Barakallah. Jawaban sangat bermanfaat sekali untuk saudara kita di Bekasi dan untuk kita semuanya tentunya. Dan kami bacakan kembali dari Umu Rah Rahadul Aisyah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saat seseorang ibu, dia hendak melahirkan Ustaz. Mm -hmm tanda awal keluar bercak darah seperti haid, apakah sejak saat itu ia sudah masuk nifas dan sholatnya tidak sah? Itu berapa lama? Uh, tidak menjelaskan. Mau melahirkan ya? Iya, mau melahirkan. Sudah ada bercak-bercak darah bercak, seperti haid. Iya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Hmm. Uh, kalau kita lihat fatwanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, hmm. maka ini sudah masuk nifas. Nifas. Iya. Yeah. Allahu alam bisawab. Nah, nah Ustaz, barakallahu fikum. Dan Karena berhubungan dengan kelahiran. Oh, iya. Berhubungan dengan kelahiran. Nah. Baik, Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya silahkan di 0218236543. Mulai sekarang telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Kami memberikan kesempatan bagi yang lainnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya Siapkan diri Anda, sebutkan nama dan alamat Dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kami Ini kesempatan pagi hari ini, silahkan Nol. Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dari Filiana di Situ Bondo Silahkan pertanyaannya Assalamualaikum saat Waalaikumsalam warahmatullah ini kan mau tanya, hmm. kan ada di surat Al-Jin, hmm. uh, katanya seperti ini, kami di jalannya berbeda-beda, ada yang soleh, ada yang kafir. Nah. Eh, yang soleh itu tempatnya di mana, terus yang kafir itu tempatnya di mana? Apakah yang soleh itu tempatnya di masjid juga beribadah seperti uh, manusia biasa gitu? Tadi hmm. penjelasan. Syukron. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Nah. Di surat jin ayat yang ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna minna as-salihuna wa minna duna zalik Kunna tara'iqa kidada." Ya. Yang artinya dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, di surat jin ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menginformasikan ada makhluk ya, makhluknya yang bernama jin. Dan wajib bagi kita ya, kaum muslimin meyakini tentang keberadaan mereka. Tentang keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini Allah isbat, yakni Allah yus, eh, asbat. Allah menetapkan bahwa ada makhluk yang namanya jin. Naam, kita wajib yakin ya bahwa jin itu ada dan kita juga yakin apa yang Allah habarkan bahwa di antara jin ada seperti manusia. Ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang mengimani apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan, ya, ketika Rasulullah SAW baca Al-Quran, mereka banyak beriman, ya, bahkan mereka menjadi dai, dainya seperti itu, ya. Dan tentunya jin-jin yang soleh ini, jin-jin yang soleh, Allah alam karena kita tidak melihat ya, ya itu tentunya tempatnya yang baik-baik secara umum. Adapun jin yang yang tidak tidak soleh, jin yang kafir tempatnya yang tempat yang buruk-buruk. Ya, ini yang bisa saya jawab. Allah alam bisawab. Nah, nah Ustaz, barakallahu fikum. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Bapak siapa ini di mana? Bagus. Kebetulan di Bung Hussein Bekasi. Silakan Pak Agus di Bekasi. Di Bekasi ya. Iya. Iya, ini iya, iya. mau nanya masalah tadi jin dan manusia. Iya. Diciptakan hanya untuk bertakwa kepada Allah. Hmm, untuk beribadah kepada Allah. Ap, ap, bedanya sama jin sama setan itu Pak. Mm-mm. Setan apa dia tidak Mm-mm. mau bertobat sama Allah? Iya. Ya malah menentang sama Allah. Sedangkan dia itu tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah. Baik. -uh. Dan semua yang di, di bumi ini atau di langit ciptaan Allah. Yeah. Dia mengetahui hal itu kenapa dia durhaka gitu. Cukup Bapak pertanyaannya? Iya. Terima kasih. Iya. Nasihat dan jawaban. Baik. Nah. Di tentang setan dan jin ya. Iya. Perhatikan. Ada sebuah ayat yang ingin Anda bacakan di surat al kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Wa idh lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." كان من الجن ففسق ayat 50 dari surah Al-Kahfi ya. Allah berfirman dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat usjudu sujudlah kalian sujudlah kalian li Adama kepada Adam fasajadu illa iblis mereka sujud kecuali iblis di sini iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud, tidak mau nurut seperti para malaikat, nurut ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud. Dan di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iblis itu dari bangsa apa? Allah jelaskan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis bangsa jin kata Allah. Kan minal jin, bagian daripada bangsa jin. Dan dia membuat kefasikan. Dia tidak taat terhadap perintah Robnya, terhadap Allah Subhanahu atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Apa beda setan sama jin? Ya. Syaitan ini, syaitan adalah sifat. Syaitan adalah sifat. Ya. Syaitan ya, ada yang mengatakan dari syaitan, ada yang mengatakan dari e, syayat eh, Ya. Baik. Syaitan bermakna sesu, eh, yang membangkang. Syaitan ini artinya mem, yang membangkang. Oleh karena itu setiap yang membangkang disebut syaitan. Ya. Jadi setiap yang membangkang disebut apa? Syaitan. Baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ingat ya, syaitan ini sifat. Artinya yang membangkang, yang tamarrud, mutamarid, ya, yang tidak mau taat, yang suka menggoda, ya, itu namanya syaitan. Dan syaitan ini sifat. Jadi setiap yang membangkang disebut syaitan. Sekali lagi setiap yang membangkang disebut syaitan. Oleh karena itu kalau kita baca surat An-Nas, kul a'udzu bir eh, a'udzu syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Itu. Jadi yang mengganggu dari kalangan jin dan manusia. Ya. Jadi dan Allah juga menghabarkan kepada kita bahwa Allah jadikan musuh-musuh untuk para nabi itu dari kalangan syaitan-syaitan. Syaitinal al eh, jin wal ins. Hmm. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan hmm. manusia. Ya. Eh, ini pengertian yang tepat. Artinya bahwa syaitan itu sifat. Segala sesuatu yang membangkang disebut syaitan. Baik itu dari kalangan jin hmm. ataupun dari kalangan manusia. Jin yang membangkang syaitan. Jin yang jahat, syaitan. Manusia yang membangkang, syaitan. Manusia yang jahat, syaitan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya benar kalau ada orang bilang kalau ada manusia yang jahat, ada manusia yang bangkang, setan tuh, kan ah, gitu. Sebenarnya <laughs> betul. Iya, ya, karena memang setan itu sifat. Ya. Zat pembangkangan. Enak saja saya, saya, saya makan, eh, setan. eh, maksud saya disamakan sama setan. Iya. Memang setan itu artinya membangkang. Ya. Nah itu, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi ya, jin-jin yang membangkang, yang kafir, yang membangkang itu namanya syaitan. Wallahu a'lam Ini yang harus kita pahami Pak ya. Nah. E, barangkali ini saja yang bisa nah, saya sampaikan ya. Nah. Mudah-mudahan e, sedikit bermanfaat dari apa yang kita bahas ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam dan ikhwati fillah rahimakumullah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. <clears throat> Juga anda nasihatkan untuk diri saya sendiri dan para pendengar serta para uh, pemirsa ya untuk semangat menuntut ilmu, bul ilmi. Karena uh, sebesar-besar ibadah, sebesar-besar amalan ya setelah kewajiban adalah tolabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu syar'i yakni yang didasari dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam ya alangkah indah ya suatu waktu atau hari-hari kita kalau kita, eh, kita isi dengan menuntut ilmu kita baca kitab-kitab para ulama yang penuh dengan yang syarat dengan ilmu dan nasihat kita pun duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ta'lim tentunya yang bermanhat yang lurus, ya, bermanhat ah, eh, ahli sunnati wal jamaah agar hidup kita ini bermanfaat dan agar kita ini selalu berada di atas al-haq dan bisa istiqomah di atas al-haq dan kita juga ajak kawan-kawan kita, kita ajak keluarga kita untuk berada di atas al-haq ya